apa amal soleh jaksa ketika dia sanggup menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan supaya mereka istiqomah dalam agama Islam kita doakan anak cucu mereka menjadi orang-orang yang menegakkan syariat Allah tapi kalau mereka khianati doa ini maka Allah akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Amin kita semua yang hadir ini mendoakan orang-orang yang menegakkan hukum demi membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ketika Nabi Musa alaihi salam berbuat melawan Firaun, ketika Nabi Isa alaihi salam berbuat melawan Romawi, ketika Muhammad sallallahu alaihi salam berbuat melawan Abu Jahal dan Abu Lahab mereka sudah melewati peran mereka sekarang ini zaman kita ini hidup kita apa yang kita buat sekarang apa yang kita lakukan sekarang maka berbuatlah seperti yang apa ada dalam tangannya seekor semut membawa sebutir gula bawa engkau tidak hina karena kau hanya seekor semut tapi bila kau seekor gajah maka bawalah batang kayu yang besar hari ini adik-adik mahasiswa, para aktivis datang membawa bendera. Jangan kalian merasa kecil. Adik-adik mahasiswi, kalian menunjukkan bahwa kalian tidak setuju dengan perbuatan si kafir itu. Jangan kalian merasa kecil. Kalian mungkin seekor sungut, tapi kalian sudah berbuat. Tapi gajah-gajah Kenapa tidak membawa kayu yang besar? Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. kekuasaan yang dipinjamkan Allah ke tangan kalian itu bukan hadiah itu bukan gratis itu akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah jika tidak kalian tunaikan kalian akan dituntut di mahkamah pengadilan Allah Allahu Akbar As-sakitu anil haq Orang yang diam ketika Quran diinjak Orang yang diam ketika syariat Nabi Muhammad ditindas Syaitan akhlas, Mereka adalah setan bisu. Apa mereka itu? Setan bisu. Mereka setan bisu. Jangan menjadi setan bisu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kita inginkan dari acara ini tiga. Yang pertama, jangan ada lagi orang kafir berani menjadi pemimpin di tengah umat Islam. Allah. Mau jadi bupati di Papua, silakan. Mau menjadi wali kota di Tapanuli Utara, silakan. Itu memang tempat kalian. Tapi kalian menjadi penguasa di tengah umat Islam. Jangan pernah tawar itu. Karena kami adalah Nabi mengatakan kami yang beriman ini seperti lebah. Lebah tak pernah mengganggu orang. Tak pernah lebah bersarang lalu patah ranting dia tidak pernah mengganggu tapi kalau sudah diganggu kemanapun kami akan kejar Allahu Akbar, Allahu Akbar. yang kedua ini adalah syiar menunjukkan kekuatan umat Islam. Jangan pancing umat Islam dengan penistaan yang menistakan Al-Quran di Facebook, yang mengupload gambar-gambar menghina ulama di internet. Kalian mungkin selamat hari ini, tapi besok, lusa, negeri ini akan bergejolak kalian yang menganiaya kami akan cari kalian walaupun kalian bersembunyi di lubang biawak sekalipun jangan hina agama ini jangan hina syariat ini jangan hina Quran kami kalian akan mati dalam genggaman anak cucu kami nanti di masa yang ketiga kita berkumpul bersama memberikan motivasi kepada bapak-bapak jaksa penuntut umum, kepada bapak polisi supaya mereka kuat mengemban amanah. supaya mereka berani menegakkan hukum ini. Itulah yang kita harapkan. Semoga pertemuan ini dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita bertakbir tiga kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala amal yang baik tidak diterima Allah kalau tidak dengan hamdalah. Semua jeripayah titik penuh keringat kita pagi ini akan bernilai ibadah. Bapak-bapak polisi yang mengawal kita pagi ini kalau dia niat itu karena Allah, maka itu pun akan bernilai ibadah. Maka kita awali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua majlis, kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu majlis bangkai. Maka kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai. Majlis mayat yang bergelimpangan maka kita bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang kita tolong ini syariat siapa? Allah. Yang kita bantu ini siapa? Allah. Tapi Allah tak perlu bantuan kita. Allah Maha Kuasa. Yang kita tolong ini adalah diri kita sendiri. Suara yang menggelegar pagi ini akan diganti Allah dengan surga jannatul na'im. Semua yang bertungkus lumus, bersusah payah, datang dari tempat yang jauh, mengusahakan acara ini, semua bernilai amal saleh. Ibadah bukan hanya puasa sunat, ibadah bukan hanya salat berjamaah, menegakkan kebenaran, adalah ibadah. Pagi ini kita sedang menegakkan apa? Kebenaran. Yang kita tegakkan adalah kebenaran. Supaya syiar tetap tegak di atas bunga bumi Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Negeri ini merdeka atas teriakan. Bung Tomo berteriak di Surabaya. Apa yang diteriakannya? Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam keadaan demam karena penyakit malaria di tengah hutan. Apa yang diteriakannya? Negeri ini merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jangan lupa itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan yang mengibarkan bendera itu dalam keadaan puasa setelah bendera dikibarkan Presiden Soekarno mengangkat tangan berdoa kepada Allah apa yang mereka teriakkan Allah Maka pada hari ini mereka yang menghinakan Allah, menghinakan Al-Quran, mereka tidak layak tegak, mereka tidak layak bernafas di atas muka bumi Allah. Allahu Akbar. Orang Makassar, kalau ada adik perempuannya diusi oleh laki-laki hanya sekedar merusak kehormatannya, dia akan panggil laki-laki itu. Dia akan berikan badik Dia akan berikan Kalau engkau tidak sanggup membunuhnya Tidak menghabisi nyawanya Kau jangan pulang ke kampung ini sebagai laki-laki Kita negara hukum Kita negara yang mendukung hukum negara Ada KUHP Kita tidak akan berteriak dengan slogan kekerasan tanpa hukum Saya tidak akan mengambil badai memberikan kepada laki-laki. Kau tikam dia. Tidak. Karena kita percaya kepada hukum. Yang kita tuntut adalah tegakkan hukum yang sudah kita tegakkan bersama konstitusi negara. Allahu Akbar. Tegakkan. Tegakkan hukum ini. Jangan hanya berlaku pada orang tua yang memotong batang kayu di depan alaman rumahnya, di penjara sekian tahun, tapi ini yang sudah menodai hukum Allah, menodai syariat Rasulullah, menodai Al-Quran. Wajib negeri ini menegakkan hukum. Kalau tidak, maka kita adalah pengkhianat-pengkhianat konstitusi Pancasila, pengkhianat-pengkhianat KUHP. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak polisi yang ada di Polri, Bapak polisi yang ada di Polda sudah menerima laporan. Mereka yang menindak dengan tegas, mereka yang menindak ini dengan cepat. Kita doakan supaya panjang umurnya. Amin. Diberikan dia usnul khotimah. Mereka yang berkuasa itu akan pensiun. Setelah pensiun mereka akan mati. Yang mereka tinggalkan adalah amal soleh. Apa amal soleh polisi? Apa amal soleh jaksa? ketika dia sanggup menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya mereka istiqomah dalam agama Islam. Kita doakan anak cucu mereka menjadi orang-orang yang menegakkan syariat Allah. Tapi kalau mereka khianati doa ini, maka Allah akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan suul khatimah. Kita semua yang hadir ini mendoakan orang-orang yang menegakkan hukum demi membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ketika Nabi Musa alaihi salam berbuat melawan Firaun, ketika Nabi Isa alaihi salam berbuat melawan Romawi, ketika Muhammad sallallahu alaihi salam berbuat melawan Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka sudah melewati peran mereka. Sekarang, ini zaman kita. Ini hidup kita. Apa yang kita buat sekarang? Apa yang kita lakukan sekarang? Maka berbuatlah seperti yang apa ada dalam tangannya. Seekor semut membawa sebutir gula. Bawa, engkau tidak hina. Karena kau hanya seekor semut. Tapi bila kau seekor gajah, maka bawalah batang kayu yang besar. Hari ini adik-adik mahasiswa, para aktivis datang membawa bendera. Jangan kalian merasa kecil. Adik-adik mahasiswi, kalian menunjukkan bahwa kalian tidak setuju dengan perbuatan si kafir itu. Jangan kalian merasa kecil. Kalian mungkin seekor semut, tapi kalian sudah berbuat. Tapi gajah-gajah, kenapa tidak membawa kayu yang besar? kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang dipinjamkan Allah ke tangan kalian itu bukan hadiah, itu bukan gratis. Itu akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Jika tidak kalian tunaikan, kalian akan dituntut di mahkamah pengadilan Allah. Allahu Akbar. As-sakitu anil haq. Orang yang diam ketika Quran diinjak Orang yang diam ketika syariat Nabi Muhammad ditindas. Syaitan akhras. Mereka adalah setan bisu. Apa mereka itu? Setan bisu. Mereka setan bisu. Setan. Jangan menjadi setan bisu. Allahu Akbar. Allah. Yang kita inginkan dari acara ini tiga. Yang pertama, jangan ada lagi orang kafir berani menjadi pemimpin di tengah umat Islam. Mau jadi bupati di Papua, silakan. Mau menjadi wali kota di Tapanuli Utara, silakan. Itu memang tempat kalian. Tapi kalian menjadi penguasa di tengah umat Islam. Jangan pernah tawar itu. Karena kami adalah Nabi mengatakan kami yang beriman ini seperti lebah. Lebah tak pernah mengganggu orang. Tak pernah lebah bersarang lalu patah ranting dia tidak pernah mengganggu tapi kalau sudah diganggu kemanapun kami akan kejar Allahu Akbar yang kedua ini adalah syiar menunjukkan kekuatan umat Islam jangan pancing umat Islam dengan penistaan yang menistakan Al-Quran di Facebook yang mengupload gambar-gambar menghina ulama di internet kalian mungkin selamat hari ini tapi besok lusa negeri ini akan bergejolak kalian yang menganiaya kami akan cari kalian walaupun kalian bersembunyi di lubang biawak sekalipun jangan hina agama ini jangan hina syariat ini jangan hina Quran kami kalian akan mati dalam genggaman anak cucu kami nanti di masa kami yang ketiga kita berkumpul bersama memberikan motivasi kepada bapak-bapak jaksa penuntut umum, kepada bapak polisi supaya mereka kuat mengemban amanah, supaya mereka berani menegakkan hukum ini. Itulah yang kita harapkan. Semoga pertemuan ini dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita bertakbir tiga kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Numpas untuk menyerang para penjajah di negeri ini. Kaum muslimin tidak memakai meriam cukup dengan bambu runcing sambil meneriakkan takbir. Allahu Akbar dan berdoa kepada Allah Taala doa kita umat Islam tidak main-main. Doa orang-orang beriman adalah senjata. Mari kita doakan para penghina Al-Quran. Semoga mereka mati terlena. Allah Akbar. Dapat dia kah? Sabda biasa, silakan antum bagi pembina Al-Quran. Mari kita dukung para aparat penegak keamanan, para polisi, jaksa, dan para para penegak hukum lainnya supaya mereka mengadili Ahok yang telah menghina Al-Quran, yang telah melecehkan ulama. Setuju? Kita siap dukung polisi. Siap dukung polisi. Kalau aparat tidak bergerak, silakan Ahok. Supaya mereka makin semangatnya spiritnya tolong yang ini Kami Majelis Ulama Indonesia. Kita sudah mengeluarkan kalian kalian akan mati akan dimakan cacing tanah amal yang kalian bawa bukan cuma sholat berjamaah bukan cuma baca Quran apa yang kalian buat untuk menolong agama ini Majelis Ulama Indonesia konstitusi undang-undang dasar Pancasila menjadi Al-Quran, menjadi hadis. Kita tetap dengan KUHP, terapkan penistaan agama. Lima tahun penjara, tangkap dia, hukum dia. Kalau tidak, di masa akan datang akan terjadi pengulangan melecehkan agama kita. Kita bukan minoritas, kita mayoritas. Yang ketiga, negeri ini merdeka Allah yang kedua kami menghimbau kepada para ulama membalik hadis Jumat sampaikan tema-tema hutbah sampaikan tema-tema dan ceramah antum-antum semua tentang pentingnya memilih penting dalam Islam setuju bulan Ramadhan, ah, hari Jumaat Presiden Soekarno akan tangan makanya di tempat di mana Prembul membuka diri dikatakan atas berkat rahmat Allah SWT ya amanu la tattakhizul yahuda wan nasara hai orang-orang yang beriman jangan kamu menjadikan as-sakitu anil memilih mendukung orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin kalian. Kenapa kata Allah Ta'ala? Baktuhum awliya baktin. Sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lain. Apabila mereka jadi pemimpin, maka rumah mata akan dibuka siang hari di bulan Ramadan. Setuju atau tidak? Apabila mereka jadi pemimpin, maka pedagang-pedagang yang biasanya mereka mencari nafkah menjelang idul adha maka dia akan dilarang berjualan di DKI setuju atau tidak apabila dia yang akan terpilih sebagai pemimpin di kan ibu kota negara Republik Indonesia saudara maka sesungguhnya tidak dibolehkan tapi akbar di jalan-jalan setuju atau tidak mereka